وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terutama di sore hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita hidayah taufik untuk kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari sebagian ayat dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya syariat dan pelajaran yang mulia dan sempurna. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari yang mulia ini insyaallah taala kita akan mempelajari dua ayat yang terdapat di dalam surat Al-Imran yakni ayat yang ke-101 dan 103 yang dijelaskan tafsirnya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Khwanafillah Allah taala. Qala Allah taala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sampai kalian itu mati kecuali dalam keadaan kalian itu muslim kecuali dalam keadaan kalian itu berserah diri Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullahu taala Hada amrun ibadihi al-mu'minin an yattaquhu haqqa taqwahu wa an yastamirru ala dhalika wa yathbutu alayh wa yastaqimu ilal mamat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia ini Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah adalah merupakan perintah dari Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut memerintahkan agar mereka itu bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut memerintahkan kepada mereka itu terus-menerus di atas ketakwaan eh, mereka kepada Allah tabaraka wa taala wa yathbutu alaih teguh tegar istiqomah di atas takwanya sampai mati. Perhatian kawan fillah hafizakumullahu taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." wasiat yang sangat amat pendek namun kandungannya tidak mungkin kita itu mampu untuk merealisasikan kecuali dengan sebab pertolongan dari Allah tabaraka wa taala semata. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perintah yang mulia itu? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah, "Fa inna man 'asha 'ala syai'in mata Karena barang siapa yang hidup di atas satu prinsip niscaya dia itu akan mati di atas prinsip tersebut. Kalau seseorang itu hidup di atas takwa, maka insya Allah dia itu mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman kana fi hali sihatihi wa nashatihi wa imkanihi mudawiman li taqwa rabbihi wa ta'atihi muniban ilaihi ala dawam thabbatahullahu الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة. maka barang siapa yang pada waktu sehatnya pada waktu rajinnya pada waktu mampunya dia mudawiman terus menerus Wanabillah hafidhakumullahu ta'ala Untuk bertakwa kepada Rabbnya Untuk mentaati Allah tabaraka wa ta'ala Muniban ilaih ala dawam menyandarkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan menegarkan dia tatkala dia dalam keadaan sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kepada dia itu rezeki khusnul khatimah. Wa nafillah Allahu taala. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu" tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la wa abshiru bil jannati kuntum Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Allah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami hanyalah Allah. Thummastaqamu, kemudian mereka itu istiqamah di atas prinsipnya yang mulia itu. Tatkala dia menghadapi sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikatu maka akan turun berduyun-duyun para malaikat memberikan hiburan membisikkan bisikan-bisikan yang menenangkan Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian itu takut, janganlah kalian itu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah kalian dengan surga yang kalian tatkala hidup di dunia dijanjikan dengannya. Khawatibillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tersebut, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Hakka di situ dinasab sebagai Wanafillah hafidhakumullahu ta'ala maf'ul mutlak libayani nau'ihi jenis ketakwaan apa yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa dengannya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullahu taala, "Wa taqwallahi haqqa taqwahu." makna daripada haqqa tuqati yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa huwa an yuta'a fala yu'sa wa yuzkara fala yunsa wa yushkara fala yughfar Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk ditaati, maka tidak boleh dimaksiati. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disyukuri maka tidak boleh ya tidak maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak senantiasa untuk diingat, tidak boleh dilupakan. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk disyukuri. Maka tidak boleh dikufuri. Itu adalah salah satu makna takwa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayat yang mulia. Hakka tuqadih. Ikhwana fillah hafidhakumullahu taala. Kalau kita perhatikan makna takwa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian mulianya, demikian agungnya, demikian sempurnanya. Dan kalau kita perhatikan kemampuan yang ada pada diri kita, maka kita tidak mampu untuk merealisasikan apa yang menjadi haknya Allah tabaraka wa taala. Karena kita dengan berbagai macam kekurangan, karena berbagai macam kelemahan, dari sisi ilmu, dari sisi amal, dari sisi keikhlasan, dari sisi kesabaran, dan dari berbagai macam sisi-sisi yang lainnya, gak mungkin bisa merealisasikan takwa yang itu merupakan haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullah, Wahadihil ayatu bayanun lima yastahiquhu ta'ala minat taqwa. Maka ayat yang mulia ini adalah penjelasan terhadap apa yang menjadi haknya Allah Ta'ala. Yani apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Perhatikan ikhwan fillah hafizakumullah taala. Adapun haknya makhluk dengan berbagai macam kekurangan, dengan berbagai macam keterbatasan, Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah, wa amma ma yajibu 'alal 'abdi minha. Adapun apa yang wajib ditunaikan oleh masing-masing hamba ini adalah sebagian daripada haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin hamba dengan berbagai macam kemampuan yang ada pada seorang hamba gak mungkin bisa mewujudkan gak mungkin bisa merealisasikan apa yang menjadi haknya Allah tabaraka wa taala Fanafillah hafizakumullahu taala Fakama qala ta'ala Fattaqullaha mastata'tum Adapun apa yang menjadi haknya hamba, kewajiban hamba adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan yang ada pada kalian. Antum menjadi seorang yang berilmu belum tentu antum mampu atau antum tidak mampu merealisasikan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah mampu dengan kepandaian antum melaksanakan sebagian apa yang menjadi haknya Allah tabaraka wa taala. Bedakan antara haknya Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan yang ada pada masing-masing hamba. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Sehingga hal yang demikian ini menyadarkan kepada kita bahwasanya segiat apapun kita melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala tidak bisa merealisasikan mewujudkan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya kwanafillah hafizakumullah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah, wa tafasilu taqwa al-muta'alliqatu bil qalbi wal jawarihi kathiratun jiddan. Adapun rincian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya jumlahnya banyak. Takwa yang bisa direalisasikan oleh hati, takwa yang bisa direalisasikan diwujudkan oleh anggota badan jumlahnya banyak. Termasuk salat, termasuk tauhid, termasuk puasa, dan berbagai macam-macam yakni ibadah-ibadah yang kita lakukan maka itu semuanya adalah bagian daripada takwa maka para ulama menyatakan yajma'uha fi'lu ma amara Allah bihi wa tarku kulli ma nahallahu anhu rincian daripada takwa adalah terkumpul pada ucapan fi'lu ma amarallahu bihi melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah perintah ada dua macam kemungkinan yang pertama adalah perintah bimakna wajib dan yang kedua adalah perintah yang bimakna apa? mustahab Maka itu semuanya adalah apa? Takwa. Watarku kulli manahallahu anhu. Dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan ada dua kemungkinan. Larangan bermakna haram. Dan yang kedua adalah larangan dengan mana bah? Makruh. Mana maka meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah di dalam kitabnya ataukah melalui lisan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah dengan makna haram ataukah dengan makna makruh, maka yang demikian itu adalah merupakan wujud daripada takwa ta'ala. Tatkala kita itu memperhatikan apa yang menjadi penjelasannya Syekh rahimahullahu taala ternyata takwa itu bisa seseorang hamba itu merealisasikan mewujudkan apa saja dari berbagai macam perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia. Tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan waktu, tidak pula dibatasi dengan masa. Demikian juga tatkala seorang hamba itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Dan demikian juga antara sebagian hamba dengan sebagian yang lainnya berbeda tingkatan kesempurnaan takwa yang ada pada masing-masingnya. taala. Tentunya tatkala kita itu ingin merealisasikan, mewujudkan, membuktikan takwa yang ada di dalam hati kita. Butuh perkara-perkara yang bisa meringankan. Butuh perkara-perkara yang akan membantu kita dalam rangka memudahkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang selanjutnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah yakni Al-Qur'an was sunnah dalam keadaan kalian itu satu padu wala tafarraku dan janganlah kalian itu bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dan ingatlah oleh kalian akan nikmatnya Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kalian kalian dulu sebelum Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayatu taufik kepada kalian kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan Fa'allafa baina qulubikum maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara hati-hati kalian Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmatnya Allah, dengan hidayah taufik dari Allah, jadilah kalian itu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha dan kalian dulu berada di tepi jurang api neraka. Fa'anqadhakum minha maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian akan ayat-ayatnya la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian itu mendapatkan petunjuk. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala Thumma أمرهم Taala bima يعينهم على taqwa Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang 103 memerintahkan kepada mereka hamba-hambanya yang beriman sesuatu yang bisa membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang akan membantu meringankan memudahkan mereka hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan takwa adalah huwal ijtima'u wal i'tisamu bidinillah. Bersatu dan berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-ijtima' wal-i'tisamu bi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Bersatu dan berpegang teguh dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah habidakumullahu taala wa kauni da'wal mu'minina wahidatan mu'talifina ghaira mukhtalifin keadaan dakwahnya kaum mukminin satu satu padu tidak berselisih Kenapa demikian ikhwana fillah hafizakumullahu taala fa inna fi ijtima'il muslimina ala dinihim wa tilafi qulubihim yasluhu dinuhum wa tasluhu dunyahum karena terdapat pada persatuannya kaum muslimin di atas agamanya mereka bersatunya hati-hati mereka kaum mukminin dengan agama mereka maka yang demikian itu akan menjadi penyebab urusan agama mereka itu baik menjadi penyebab urusan dunia mereka pun menjadi bagus Wanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Coba kalau kita perhatikan dalam kehidupan keluarga kita. Tatkala kita dengan istri-istri kita itu sejalan. Sehati. Semisi. Sevisi. Wanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Kehidupan kita dalam kehidupan keluarga Masya Allah. Nemah Apakah dalam perkara ibadah? Demikian juga dalam perkara tarbiyah keluarga kita dan anak-anak kita, demikian juga dalam perkara kehidupan dunia. Ya, ini permasalahan dunia kita, Ikhwanafillah. fillah, hafizakumullahu taala. Namun sebaliknya tatkala terjadi ikhtilat. bainana wa baina azwajina antara kita sebagai para suami dengan istri-istri kita, urusan semuanya kacau. Urusan semuanya kacau. Rumah yang luas terasa sempit. Urusan yang mudah terasa berat. Bahkan tidak jarang kita dapatkan anak-anak kita itu adalah merupakan pelampiasan kekesalan, kemarahan apakah kita ataukah istri kita. Waliyadubillah. Wanafillah hafizakumullahu ta'ala. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullahu taala kata beliau dan ini adalah perkataan yang sangat mulia. Fa inna fistima'il muslimina ala dinihim wa tilafi qulubihim yasluhu eh, dinuhum wa tasluhu dunyahum. Wa yahsulu lahum minal masalih التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن أدها فأنا في الله حفظكم الله تعالى dan mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman mereka itu akan mendapatkan sekian banyak kebaikan-kebaikan baik urusan agama maupun urusan dunia mereka yang dimana urusan dunia maupun agama mereka itu memiliki ketergantungan dan keterkaitan dengan apa? Al-iktilaf kesatuan. Jumlah dari perkara-perkara kebaikan yang akan didapatkan oleh mereka, baik urusan agama maupun urusan dunia mereka, tidak mungkin bisa dihitung, tidak mungkin bisa dibilang, tidak mungkin bisa disebut. Panafillah hafidhakumullahu ta'ala. Coba kita perhatikan dalam keadaan yang kita itu berkomunitas. Sekian banyak kebaikan. Baik urusan din maupun dunia dengan sebab apa? Bersamanya kita, bersatunya kita. Selanjutnya kata Syekh, rahimahullahu taala minat ta'awuni 'alal birri wa taqwa di antara perkara yang sangat amat jelas yang itu bisa terrealisasi dengan al ijtima' wal i'tisam bidinillah kata beliau adalah at-ta'awun alal birri wa taqwa saling bantu membantu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Berapa banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam perkara yang wajib maupun dalam perkara yang sunnah terrealisasi dengan sebab ini. Berapa banyak perkara-perkara yang mungkar Wanafillah habidakumullahu ta'ala terwujud, terrealisasi dalam kehidupan komunitas kita, masyarakat kita dengan sebab ini. Wanafillah habidakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata beliau, Kama anna bil iftiraqi wa ta'adi yaghtallu nidhamuhum wa tanqati urwabituhum wa yasiru kullu wahidin ya'malu wa yas'a fi syahwati nafsihi yang lebih menekankan lagi, menegaskan lagi atas apa yang beliau jelaskan sebelumnya sebagaimana yakni dengan sebab al-iftirak, perselisian dan perpecahan. Wata'adi permusuhan Sebagian dengan sebagian yang lainnya Perkara yang akan terjadi pertama adalah Yahtallu nidhamuhum Aturannya jadi kacau balau aturannya dalam kehidupan kita kacau balau. Siapa pimpinan keluarganya, kepala kepala rumah tangganya, siapa yang dibawanya? Tidak jelas. Wanabillah hafizakumullahu ta'ala. Siapa mas'ulnya? Tidak jelas. Wanabillah hafizakumullahu ta'ala. Watangkati untuk rawabituhum ikatan-ikatan yang tayang mengikat di antara mereka terputus. Aturannya kacau. Coba perhatikan, yakni kita pikirkan kalau aturan-aturan uh, dalam kehidupan keluarga, adab-adab dalam keluarga sudah tidak ada faedahnya dengan sebab iftirak antara suami dengan istrinya dalam kehidupan kita masyarakat antara pemimpin dengan bawahannya antara seseorang dengan tetangganya sudah tidak ada aturan tidak ada lagi ikatan Wana fillah hafizakumullah wa yasiru kullu wahidin ya'malu wa yas'a fi syahwati nafsihi masing-masing orang yang ada dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bertetangga, melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan amalan-amalan sesuai dengan nafsunya masing-masing. Masing-masing orang itu hidup ego, Pokoknya aku yang yanglah eh, akulah yakni idenya yang paling berhak untuk diterapkan. Usulannya adalah yang paling tepat. Sedangkan yang lain tidak. Masing-masing orang seperti itu. ta'ala. Ibaratnya semuanya menjadi pimpinan. Ibaratnya semuanya itu menjadi komandan. Tidak ada bawahan. Tidak ada kopral sudah. Wa nabillah Allahu ta'ala. Masing-masing orang menjalankan program sesuai dengan idenya masing-masing. Sehingga akhirnya terjadi apa? Istilah lain pantat, lain pendapat. Wa nabillah habidakumullahu ta'ala. Walau ada ila dararil am. Maka masing-masing orang akan melakukan perkara apa saja yang diinginkan. Walaupun yakni resiko tatkala dia itu mewujudkan apa yang me, yang dia itu inginkan berisiko kepada tetangga. Wanabillah habidakumullahu ta'ala masing-masing punya ungkapan Emangnya gue pikirin. Gitu saja kok repot. Masing-masing kacau ikhwanafillah. Hafidhakumullahu ta'ala. Perhatikan ikhwanafillah. Hafidhakumullahu ta'ala. Apalagi kalau kita sudah membuat komunitas yang seperti ini. Cobalah yang dimana sebagian yang diangkat menjadi mas'ul, yang lainnya itu menjadi pembantu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah subhanahu wa taala yang bersaudara. Bukan kemudian satu menjadi mas'ul, yang lainnya menjadi oposisi. La ilaha illallah. Habidakum Allahu ta'ala. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Bahwasanya hidayah hidayatu taufik. Yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu adalah nikmat yang paling agung nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling berharga dibandingkan dengan jiwa, raga, keluarga, dan seluruh harta yang ada pada dia. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma dzakkarahum tsumma dzakkarahum ta'ala ni'matahu." wa amarahum bidzikriha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka hamba-hambanya yang beriman atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada mereka. Wadhkuru nikmatallahi alaikum Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kalian. Wa amarahum bidzikriha faqala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kalian Ketahuilah kalian dulu. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan nikmat hidayah taufik atas kalian dengan Tuhid tauhid, dakwah sunnah, kalian itu dulu bermusuh-musuhan. Yaktulu ba'duhu ba'dukum ba'dah wa ya'khudhu ba'dukum mala kalian khususnya yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum dari Ansar di sana ada Aus dan khazrat sebelum Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayah tu taufik yakni kepada mereka kalian itu membunuh terhadap sebagian yang lainnya Sebagian kalian itu merampas hartanya sebagian yang lainnya. Hatta innal qabilata yu'adi ba'duhum ba'da. Sampai-sampai satu kabilah yang sama. Sebagian mereka itu memusuhi terhadap sebagian yang lainnya wa ahlul baladil wahid yaqa'u bainahum at wal iktidal penduduk satu negeri negeri yang sama terjadi di antara mereka itu ta'adi wal iktidal permusuhan dan peperangan sebelum Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayah taufik kepada mereka kalau kita terapkan pada diri kita, apa yang kita yakni lakukan, apa yang kita kerjakan, bagaimana keadaan kita sebelum Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayah atau taufik kepada kita. Sebagian menjadi anggota bonek supporter Persebaya, yang satu supporternya PSS Sleman dan yang lain sebagainya. Wanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Sebagian kita bermusuhan dengan sebagian yang lainnya. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullahu taala wa kanu fi syarrin azim. Mereka itu berada pada kejelekan yang sangat besar. Wahadihi halatul Arab qabla bi'tsatin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah keadaan Arab sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kita ingat sejarah kita. Bagaimana keadaan kita sebelum Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayah tutupi kepada kita. Kita nggak paham. Mana tauhid, mana syirik. Nggak paham mana sunnah, mana bid'ah. Nggak ngerti mana halal, mana haram. Nggak bisa memilahkan mana itu adalah perkara yang hak, mana perkara yang batil, mana yang maslahah dan mana yang mafsadah. Wa nabillah ta'ala. Kadang kalau kita itu tidak mengingat masa yang lalu sebelum Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayah tu taufik kepada kita, kita lupa nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Sebagian di antara kita sufi, Sebagian di antara kita kuburi. Sebagian di antara kita ikhwani. Sebagian di antara kita aglani. Dan yang lain sebagainya. Ikhwanabillah. billah nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita yakni hidayatu taufik Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita tauhid Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita itu sunnah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Falaula fadlullahi alaikum lakuntum minal khasirin." Kalau bukan karena keutamaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian dan rahmahnya, sungguh-sungguh kalian itu akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kama ulain nas. Kalbahain seperti binatang ternak Khwanafillah hafidhakumullah. Hidup dalam keadaan nggak punya aturan. Khwanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. فلما بعث الله وآمنوا به واجتمعوا al-Islami ta'alafat qulubuhum 'alal imani kanu kal syakhsil wahid min ta'allufi qulubihim wa muwalati maka setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka itu beriman kepada beliau dan akhirnya mereka itu bersatu di atas Islam. Hati-hati mereka pun bersatu. Bukan harta, bukan tahta, bukan marga, bukan pula perkara-perkara dunia yang menyatukan hati-hati mereka. Demikian juga kita yang menyatukan hati-hati kita bukan perkara-perkara itu semuanya. Akan tetapi agama. Khwana billah habidakumullahu ta'ala. Ta'alafat kulubum alal iman. Hati-hati mereka itu bersatu di atas iman. Maka jadilah mereka itu seakan-akan jadi satu tubuh sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan mathalul Mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka adwun tada'a lahu tada'a lahu sairul jasad fi sahri fi sahri wal umma atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam permisalan antara orang-orang yang beriman di dalam cinta mencintai, di dalam sayang menyayangi, di dalam rahmat merahmati, ibaratnya adalah satu tubuh. Maka apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, maka rasa sakit itu pun akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuh yang lain. badan demam. Malam nggak bisa tidur. Wanabillah hafidhakumullahu ta'ala. Itu semuanya yang menyatukan adalah hidayah tu taufik dari Allah dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, dakwah tu tauhid, dakwah tu sunnah. Wa nabillah hafizakumullahu taala. Maka di antara perkara yang menjadi wujud seakan-akan satu tubuh adalah yani min fi qulubihim wa mu'alati ba'dihim li ba'din. Artinya itu lunak sebagiannya dengan sebagiannya, yang lainnya jadi satu. Kemudian sebagian mereka itu berloyalitas, saling cinta mencintai. Bukan sama-sama pengurus. Baik. Bukan sama-sama pengurus, satu antara pengurus dengan yang diurusi. Antara si kaya dengan si miskin. Wa nafillah Allahu taala satu. Wa nafillah Allahu taala Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian sebelum mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah, kalian itu berada di tepi jurang neraka. Qad istahqaqtum النار ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها Kalian dengan sebab perbuatan-perbuatan kalian Perbuatan-perbuatan kezaliman dan kesyirikan kalian Sungguh kalian itu berhak untuk masuk ke dalam neraka Ibaratnya kalian sebelum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wanafillah taala tidak tersisa. Waktu jarak antara kalian dengan neraka kecuali kalian itu mati. Kalau kalian itu mati dalam keadaan kalian belum mendapatkan hidayah tu taufik dari Allah. Kalian mati dalam keadaan syirik. Kalian itu mati dalam keadaan berkelimang dengan perbuatan kezaliman dan perbuatan dosa. Maka tinggallah kalian itu masuk ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan seperti itu fa'anqadhakum minha maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya bima manna alaikum minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian Berubah apa? Iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan hidayah atau taufik kepada kalian. Yang dengan hidayah atau taufik, kalian itu beriman dengan apa yang didakwahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi ay yuwaddihuha wa yufassiruha wa yubayyinu lakumul haqqa minal batil Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya, menerangkannya, menggamblangkannya kepada kalian antara yang hak dengan yang batil. Wal huda wal dalal supaya kalian itu bisa memilahkan antara petunjuk dengan kesesatan la'allakum tahtadun mudah-mudahkan kalian itu mendapatkan petunjuk ai bima'rifatil haqqi wal amali bih mudah-mudahan kalian yakni bisa memahami kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala terangkan melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dengannya kalian itu beramal dengannya yakni dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Wanafillah ta'ala Ini adalah perkara yang agung Sekian banyak fawaid yang kita dapatkan dari penjelasannya Asyik Abdurrahman bin Nasir as rahimahullah. Antum ulang-ulang yang demikian ini. Tatkala antum mendapati permasalahan, tatkala kalian itu menghadapi sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya gesekan ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya, ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala Taib. Terlebih apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah taufik kepada kita yang dengannya kita diberikan ketegaran, kesabaran dan keistiqomahan di atas jalannya Allah tabaraka wa taala yang mulia dan sempurna sampai malakul maut menjemput roh kita kita berada di dalam keadaan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala.